Tadi saya katakan Untuk membongkar jaringan teroris Bukan tugas kita Membongkar dalam bentuk strukturnya Antum masih ingat Peristiwa e, bom Bali di Indonesia Ya Bom Bali di Indonesia itu pelakunya orang-orang Indonesia dulu pernah tinggal di Malaysia Nah, itu saya mohon maaf karena yang mendidik sebagian orang Malaysia menjadi teroris keluar itu juga orang Indonesia. Ya. Barakallahu fikum. Tapi semua adalah saudara kita dan wajib untuk mendapatkan penjelasan. Peristiwa bom Bali yang satu maupun yang dua terkhusus yang eh, yang kedua yang dahsyat itu terjadi pro kontra. Siapa pelakunya? Betulkah Imam Samudra Mukhlas yang menikah dengan adiknya Nasir Abbas orang Malaysia? Ya. Ataukah ternyata itu adalah trik-trik Amerika? Karena bahan peledaknya itu nggak ada yang memiliki kecuali Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya. Masa mungkin seorang Imam Samudra seperti itu bisa memiliki bahan-bahan peledak ini makar Yahudi. Bukan. Subhanallah, gak lama setelah itu Imam Samudra mengakui, iya saya pelakunya. Problem. Ya. Beberapa pihak mencoba untuk menafikannya karena ledakan ini kekuatannya sekian, bahannya adalah ini, ini, ini, bahan-bahan ini tidak dimungkin dimiliki oleh orang sipil, pasti militer, negara. Ternyata Imam Samudra dan Mukhlas menyatakan, ya saya yang melakukannya. Nah, lalu bagaimana? Ribut umat antara isbat wa nafi. Isbat wa nafi. Kita nggak perlu sibuk dengan itu. Yang kita garis bawahi, yang kita bahas adalah pengakuan Imam Samudra dan menyatakan ini adalah jihad di sabilillah. Begitu juga gedung WTC di New York, Amerika. Iya kan? Mungkin ada di Malaysia video-video yang menunjukkan bahwa itu adalah rekayasa. Ada ya? Bahwa mana mungkin gedung tinggi ditabrak pesawat, ya, kemudian rontok dari bawah bus sampai ke bawah, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di bawah di pondasi. Ya. Kok meledaknya bisa begini? Iya. Kita biarkan aja. Kenapa? Karena Usama bin Laden menyatakan salah satu pelakunya adalah Al-Ghamidi. Wa bulan, bulan, bulan. Disebutkan nama-namanya. Mereka mujahidi. Mereka pejuang. Membela Islam. Nah, ini yang kita bahas. Ini pembahasan kita. Karena sudah menyinggung nama Islam. Dan menyinggung nama jihad. Jihad adalah amalan mulia dalam Islam. Tidak boleh dinodai. Tidak boleh dikotori. Jihad adalah salah satu ibadah yang mulia. Tidak boleh ada seorang muslim yang mencemarkan nama baik dan nama harum jihad fi sabilillah. Barang siapa yang merusak nama baik jihad fi sabilillah kita tersinggung dan kita pun akan bangkit untuk membela Islam dan nama baik ibadah jihad fi sabilillah. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah Jihad uh, sebelum itu saya katakan kenapa dengan judul jangan biarkan anak Anda menjadi teroris. Tentunya di Indonesia lebih banyak ini kejadian. Banyak orang tua, para ayah dan ibu ketika terbongkar bahwa putra dia terlibat dalam jaringan teroris, sang ayah atau ibu terkejut. Nggak mungkin. Anak saya baik. Anak saya suka ke masjid. Anak saya pendiam, suka membaca kitab-kitab dan buku-buku agama. Tidak mungkin akan terjaring atau ikut dalam jaringan teroris. Kasihan. Banyak orang mengira bahwa teroris itu seperti preman. Tahu preman ya? Preman itu penjahat. Ya, yang pakai anting di sini ada tato. Tahu tato? Ya, gambar naga, gambar apalagi itu teroris yang dipahami. Ya. Bajunya pakai jeans, sobek di sini, sobek di sini. Baru. Tidak seperti itu. Justru teroris khawarij ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka itu ahli ibadah. Yahtiru ahadukum salatahu ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim wa qira'atahu ila qira'atihim. Sungguh kata Rasulullah, khawarij itu pelanjut dari penerus dari Dzul kalau salah seorang kalian melihat tingkat sholat mereka, ibadahnya, pasti dia akan merasa minder, merasa sedikit membandingkan sholat dia dengan sholatnya kawari. Ketika dia melihat dia orang yang ahli puasa, ahli bersaum, melihat puasanya kawari, wah, luar biasa, lebih dari saya dia. Bacaan Quran, ahli, kita dia ahli baca Quran, melihat mereka membaca, luar biasa dan seterusnya. Itulah ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengenalkan kepada umat jebakan-jebakan dan makar-makar mereka, subhat-subhat yang dapat menjaring, memangsa anak-anak muslimin. Terkhusus di tempat-tempat kampus-kampus kuliah university. Ya. Terkhusus. Ikhwan Fiddin Rahimani Rahimakumullah di antara, di antara slogan atau eh, seruan kaum khawarij yang dapat meng, merekrut atau menarik pemuda-pemuda muslim adalah seruan jihad fi sabilillah. Siapa yang tidak ingin hulul ilmu? Siapa yang tidak ingin mendapatkan bidadari di jannah? Tak seorang pria pun kecuali dia mendapatkannya. Ketika seorang mendengar hadis-hadis tentang bahwa seorang mujahid yang mati sebagai syahid, dia akan mendapatkan kesempatan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya kepada ayahnya, ibunya, pamannya, ponakan dia. Luar biasa. Nah, tertarik. Jihad fi sabilillah. Ya. Itulah salah satu seruan mereka. Tetapi karena jihad itu adalah salah satu ibadah. Saya katakan salah satu ibadah seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Al-jihadu fi sabilillah sebagai ibadah sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji. Dari sisi apa? Bahwa setiap ibadah di dalam Islam pasti ada aturan-aturannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Pada sebagian ibadah-ibadah tadi ada syarat-syaratnya, syarat sah, syarat kesempurnaan. Ada rukun-rukunnya, ada wajibat, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan ibadah itu. Ada mustahabat, amalan-amalan yang hukumnya mustahab, yang suka untuk atau baik itu dilakukan terkait dengan ibadah itu tadi. Itu pada hampir setiap ibadah yang disyariatkan. Kita lihat, begitu juga jihad, sama ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ketika ada seorang muslim hendak melakukan ibadah jihad tanpa memperhatikan, tanpa menghargai syarat-syaratnya dari ketentuannya, sungguh dia tidak menghargai syariat jihad itu tadi. Sebelum dia berjihad, dia sudah tidak menghargai. Nah, kita lihat sholat. Sholat lima waktu. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Telah tiba waktu menghadap ke kiblat. Telah berbu berwudu. Ini di antara syarat-syarat sahnya sholat. Kalau ada seorang muslim, masya Allah, dia pergi ke masjid, sholat dengan memakai gamis seperti ini, warna putih, ya, memakai minyak wangi, ya. berangkat ke masjid bersiwak, masuk ke masjid menghadap ke kiblat mana kiblatnya? Sana atau sana? Situ ya. Nah, ke sana ke kiblat. Sudah berwudu seperti cara berwudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak sholat maghrib. Maghrib jam berapa di sini? 7.30 menit dua puluh menit ya. Dia masuk ke masjid Menghadap ke kiblat Allahu Akbar khusyuk sampai masjidnya ada yang rontok roboh dia nggak sadar karena khusyuknya. Nah. Ternyata dia ketika takbiratul ihram Allahu Akbar masih pukul 7 lewat 1 menit. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Loh, padahal sudah berwudu seperti wudunya Rasul. Sudah menghadap kiblat. Enggak diterima. Jangan suka memfonis. Enggak boleh, enggak boleh. Dia ikhlas kok. Dia ikhlas sholat. Dengan mudah Anda mengatakan tidak diterima sholatnya. Kenapa? Hah? Belum tiba waktu. Dan itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Inna sholatnya kana al mu'minina kitabam mawhuda. Walaupun syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, satu persyaratan tidak dipenuhi, gugur, gagal, merdut alaih. Ya. Itu kalau tidak tahu. Tapi kalau dia sengaja, misalkan, ya akhi, sekarang matahari belum terbenam. Masih jam 7 lewat satu menit, kurang 19 menit lagi. Biarkan, kamu jangan ikut campur. Saya petang mau sholat, begini, mau apa? Maka dia berdosa. Bukannya nol nilainya malah minus. Ya, dosa dia, berdosa. Arif. Kalau sengaja, tidak peduli nasihat, dia tidak menghargai sholat. Tidak menghargai ibadah sholat yang merupakan rukun kedua dari lima rukun Islam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, haji. Di sana ada salah sahnya, di antaranya wukuf dan yang lainnya. Maka jihad pun memiliki ketentuan-ketentuan. Tidak boleh dijalankan, dilakukan seenaknya, semaunya. Di antara persyaratan jihad nah Ini penting untuk kita ketahui Apakah tindakan para teroris Khawarij di masa sekarang itu benar Sah ataukah sebaliknya